Ada hadis yang menyebutkan bahwa urusan yang pertama kali dihisab adalah masalah salat. Sementara hadis yang lain menyebutkan bahwa urusan yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Sebagaimana tadi telah kita bacakan bahwa kalau urusan yang pertama kali dihisap masalah solat adalah apa? Hukukullah. Hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Di antara sekian banyak hak Allah, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh Manusia adalah beribadah kepada Allah berupa salat. Adapun yang berkaitan dengan bahwa urusan yang pertama kali akan ditetapkan diputuskan oleh Allah masalah darah adalah hukukun nas. Hal yang berkaitan dengan hak manusia sesama. Kemudian di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah Imam Abu Dawud menyebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud babun kullu salatin la yatimmuha sahibuha Bab Tidaklah setiap sholat yang pelakunya itu tidak menyempurnakan dengan sesempurna mungkin Kita mengenal bahwa sholat eh, Seandainya kita melihat kita menyempurnakan rukun-rukunnya Wajib-wajibnya Sunnah-sunnahnya maka bisa saja di sana ada kekurangan berkaitan dengan apa? Kekhusyuan. Berkaitan mungkin dengan ketumakninahan. Jadi yang namanya seorang setiap kali melakukan sholat, barakallahu fikum, tentunya ada hal-hal yang membuat nilai-nilai yang di situ sholatnya tidak sempurna. Maka dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti yang dikatakan Abu Dawud bab yang menyebutkan bahwa setiap solat yang pelakunya itu tidak melakukan dengan sempurna maka barakallahu fikum min tatawwu'ih akan disempurnakan dengan salat salat sunnah yang dikerjakan. Salat wajib lima waktu yang dikerjakan oleh seorang hamba manakala di situ terjadi ketidaksempurnaan maka tatawu salat sunnah yang menghiasi apakah yang di situ diistilahkan dengan qabliyah maupun ba'diyah dan lebih akrab dengan rawatib yang dikerjakan sebelum maupun sesudah sholat fardu seperti setelah maghrib, setelah isya atau qabla maghrib atau qabla zuhur, ba'da zuhur. Fabarakallahu fikum qabla salatul fajr. Itulah yang akan menggenapi yang akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada seorang manakala mengerjakan salat fardu. Faqala alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu an-nasu yaumil qiyamah min a'malihim. Kata beliau alaihi wasallam bahwa sesungguhnya urusan yang pertama kali pada manusia itu akan dihisap pada hari kiamat ialah as-salatu. Urusan perkara pertama dari amal perbuatan yang dikerjakan manusia yang akan dihisap, yang akan ditunjukkan oleh Allah dan itu akan dinilai oleh Allah Azza wa ialah perihal salatnya. <clears throat> Qala yaqulu rabbuna li Kemudian Allah Azza wa Jal berkata kepada para malaikatnya, Ungduru fi salati abdi. Lihatlah bagaimana tentang salatnya hambaku. Lihatlah bagaimana salatnya hambaku. Atammaha apakah dia sempurnakan am naqasaha apakah ada kekurangan lihatlah pada salat-salat hambaku apakah dia sempurnakan salatnya ataukah di sana ada kekurangannya bermakna tidak sempurna dia jalankan fa in kanat tammatan seandainya seorang hamba dalam melakukan sholat itu sempurna, kutibat tamatan akan dicatat sebagai sholat yang sempurna pula. Barang siapa yang sholatnya sempurna akan dicatat menjadi seorang yang sempurna sholatnya. Wa inkana intaqasa minha seandainya ada kekurangan barakallahu fikum qala unduru lihatlah ala abdi min tatawwu'in lihatlah pada hambaku dari salat-salat sunahnya. lihatlah dari hambaku pada salat-salat sunahnya. Fa in kana lahu kalau padanya itu ada salat sunnah qala atimmu abdi sempurnakan tentang hamba-hambaku berkaitan dengan salat salat sunnahnya Fabarakallahu fikum sehingga seorang hamba tidaklah menjadi perkara yang sepantasnya apabila dalam keseharian itu apa meremehkan dan menyanyikan waktu dalam perihal apa menghiasi salat fardu dengan apa salat sunnah. Kita beralih kepada pasal berikutnya. Qala wal mizan lahu kafatan. Walisan. Adapun pasal berikutnya ialah masalah mizan, timbangan. Yang pada timbangan barakallahu fikum lahu kafatan punya neraca atau dikatakan dua daun timbangan dan lisan. Tuzanu bihil amal. Timbangan itu akan menimbang amal-amal perbuatan manusia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 dan berikutnya Qala tabaraka wa ta'ala Faman faqulat mawazinuh Barang siapa yang timbangannya itu berat tentunya apa? Amal. Barang siapa yang timbangan amalannya berat faulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat namun barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka orang-orang yang membuat melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Mereka orang-orang yang barakallahu dalam perbuatannya merugikan diri sendiri dan kebanyakan manusia Barakallahu sesungguhnya dalam kehidupannya banyak tindakan-tindakan yang berujung kepada merugikan apa? diri sendiri. Orang-orang yang dikatakan ringan timbangannya yaitu timbangan amalannya, mereka-mereka yang dikatakan khosiru anfusahum barakallahu di mana tempatnya fi jahannam khalidun. Mereka itu tempatnya di jahannam dan kekal di dalamnya. Berkata Syekh Nuthaimin rahimahullah dalam syarahnya. Qala rahimahullah al-mawazin. Al-mawazin jam'u mizan. Yang namanya timbangan mawazin itu jamak daripada mizan. Wa huwa ma tuqaddar bihil asya'u khiffatan wa thuqla. Adapun secara bahasa yang dimaksud dengan timbangan ialah alat sesuatu yang dipakai mengukur sesuatu yang dapat diukur baik khifah atau thuqlah. Dia itu ringan atau berat. Dia itu ringan atau berat Adapun syara'an, adapun apabila dilihat dari sisi syariat, yang namanya timbangan ialah ma yada'uhu Allahu yaumal qiyamah. Apa yang Allah Azza wa Jalla letakkan pada hari kiamat. Liwazni a'malil ibad. Yaitu timbangan yang dipakai untuk mengukur, menimbang amal perbuatan manusia. Wa qad dalla alaihi al-kitabu wa sunnah wa ijma'u salaf. Dan yang menunjukkan bahwa amal, perbuatan itu akan ditimbang pada hari kiamat adalah Al-Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga ijma' para ulama salaf. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuh." Barang siapa yang timbangannya itu berat, tentunya kembali kepada ialah timbangan amalan. Faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, tetapi kalau orang itu ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yaitu membuat dirinya sendiri yang merugi. Fi jahannama khadidun. Dan di dalam jahannam mereka adalah orang-orang yang kekal. Demikian pula barakallahu fikum dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala yaitu pada Al-Anbiya Qala wa tadau al-mawazin al-qista akan diletakkan, ditempatkan mawazin yang qist yaitu yang adil yang tidak akan bisa luput dari suatu apapun. Liyaumil qiyamah pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Setiap masing-masing jiwa tidak ada yang dibolimi, tidak ada yang kurangi dalam hal timbangannya. Wa in kana mithqala habbati min khardal. Walaupun berat yang ada itu Allah Azza wa Jal misalkan meskipun hanya seberat biji sawi tetap akan ditimbang. Tetap akan ditimbang. Atai nabiha akan kami datangkan yaitu tetap akan ditimbang. Wa kafabina hasibin dan cukuplah Allah Azza wajal yang akan menghitung atas amal perbuatan manusia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih qala alaihi salatu wasallam kalimatan dua kalimat habibatani ilar rahman dua kalimat yang sangat dicintai Allah khafifatani ala lisan ringan jika diucapkan dua kalimat itu sangat dicintai Allah kalau diucapkan ringan kemudian Nabi mengatakan thaqilatani fil mizan tetapi berat jika ditimbang kalimat itu berat jika ditimbang yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim dua kalimat ini yang Nabi katakan pengucapannya ringan sangat dicintai Allah azza wajal tetapi memiliki timbangan yang berat qala wa ajma'u salaf ala thubuti dzalik dan para ulama salaf sepakat berkaitan dengan ditetapkannya dan adanya daripada al-mizan wa huwa mizanun haqiqin lahu kafatan li hadithi Abdullah ibn Amr bin As dan itu mizan yang dikatakan hakiki betulan lahu kafatan yang punya dua neraca daun timbangan ada daun timbangan yaitu dua di hadis Abdullah bin Amr bin As berdasarkan hadis Abdullah bin, uh, bin Amr bin As anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sahibi al-bitaqah. Kita mengenal tentang kisah hadis bitaqah, yaitu seorang yang hanya punya satu kartu. Disebutkan bahwa ketika didatangkan dibangkitkan pada hari kiamat orang tersebut ketika dihadapkan kepada Allah Azza wa sudah dalam kondisi apa putus asa yang tidak mungkin merasa pada dirinya itu ada suatu kebaikan. Merasa bahwa tidak ada pada dirinya suatu kebaikan apapun yang dikenal dengan istilah hadis bitaqa. Qala fatudha asijillat fi kiffatin. Fatudha'u asijillati fi kiffatin. Maka diletakkan sekian banyak lembaran catatan-catatan berupa keburukan. Di sebagian riwayat dikatakan e, barakallahu fikum pada orang tadi indahu e, si jilat sembilan puluh sembilan apa? catatan lembaran. Wa kullu jilin dan setiap catatan lembaran tadi apa? madal basor seluas apa? sejauh mata memandang. Kemudian diletakkan pada kifah, yaitu pada apa? Neraca, pada timbangan. Salah satu anak timbangan atau daun timbangan. Wal bitaqatu fi kifah. Kita mengenal timbangan punya apa? Dua daun timbangan. Satu diletakkan yang isinya berupa catatan buruk, Satunya ialah bitaqah yang dikatakan tertuliskan kalimat la ilaha illallah. Wal hadithu rawahu tirmidhi. Wabnu Ibnu Majah Al-Albani isnadu sahih. Ini menunjukkan bahwa hakiki, timbangannya hakiki. Ikhtalaf ulama hal huwa mizanun wahid au muta'adidun. Hanya yang para ulama berbeda pendapat ini yang diistilahkan bahwa para ulama sepakat sepakat bahwa mizan timbangan itu merupakan perkara yang hakiki dan adat kelak di hari kiamat yaitu timbangan yang dipakai menimbang amal. Siapa yang mengingkari bisa kufur. Ini yang dikatakan aslu. Perkara yang dikatakan apa? Aslun fi Pokok, inti dalam tauhid. Lalu kenapa para ulama berselisih dalam masalah tauhid, masalah akidah? Bukankah akidah masalah aslun, masalah penting, masalah pokok kan begitu ya? Ini yang dikatakan para ulama bahwa dalam perkara akidah itu ada aslun wa furu. Ada aslun dan ada furu. Ada perkara inti, ada perkara cabang. Intinya ialah masalah apa? Mizan. Perdebatannya para ulama apakah mizan itu untuk menimbang semua amal yang ada pada manusia ataukah masing-masing ada mizan? Itu yang berselisih para ulama. Difahami ya? Karenanya barakallahu fikum kalau ada pertanyaan, mungkinkah para ulama berselisih dalam masalah prinsip? Naam. Barakallahu fikum, tetapi bukan masalah prinsip bermakna adakah mizan ataukah tidak. Sepakat dalam bab itu. Baik. Contoh yang lain. Contoh yang lain para ulama sepakat yaitu pembahasan yang sudah pernah kita lewati berkaitan dengan apa? Ru'yatul mu'minin rabbahum Orang-orang mukmin akan melihat Allah Azza wa Jal. Kapan? Pada hari kiamat. Para ulama berselisih pendapat. Apakah Nabi SAW melihat Allah di dunia? Apakah tidak? Itu namanya apa? Furu' Furu' Min furu'i Cabang masalah dalam pembahasan ru'yatullah adalah perselisihan para ulama hal an-nabi yara rabbahu fid dunya Apakah Nabi melihat Allah di dunia? Ini yang dikatakan berselisih para ulama padanya. Dan itu boleh atau terjadi dan tidak sampai barakallahu fikum seorang dikatakan keluar dari apa? daerah halus sunnah bahkan dikatakan keluar dari Islam karena terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kalau seorang mengingkari mengingkari bahwa Allah Azza wa Jal atau orang mukmin tidak akan melihat Allah Azza wa Jal. Tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Maka apa? Ini bisa mengeluarkan dari daerah sunnah bahkan bisa jatuh kepada kekufuran karena perihal ru'yatullah melihat Allah orang-orang mukmin melihat Allah itu perkara yang sabit hal yang ditetapkan oleh apa Quran sunnah dan juga kesepakatan para ulama kita kembali kepada uh, barakallahu fikum perihal apakah mizan itu wahid atau muta'addid. Timbangan ini satu atau banyak. Qala ba'duhum muta'addidun bihasabi al-ithm awil afrad awil a'mal atau afan bihasabil umam ya bukan ithm bihasabil umam awil afrad awil a'mal Li'annahu lam yarid fil Qur'an illa majmu'an. Para ulama ada yang berpendapat, sebagian berpendapat bahwa yang namanya mizan itu beragam, bermacam-macam. Berdasarkan umat, jumlah umat atau individu, orang atau berdasarkan amal perbuatan. Karena barakallahu fikum dalam Al-Qur'an itu tidaklah datang kecuali dikatakan majmu'an, jumlah, berjumlah. Wa amma ifraduhu fil hadis bi'tibari al-jins. Adapun kalau datang bahwa dalam hadis itu satu timbangan seperti tadi pada hadis eh, barakallahu fikum sahibu al-bitaqah yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As berkaitan dengan jenis. Berkaitan dengan apa? Jenis. Wa qala ba'dhum sebagian berpendapat huwa mizanun wahid. Ada yang berpendapat timbangan itu hanya satu. Timbangan itu hanya satu. Li'annahu barakallahu fikum warada fil hadis mufradan. Karena datang dalam hadis hanya tunggal. Wa amma jam'uhu fil Qur'an bi'tibari al-mauzun. Adapun kalau Al-Quran menyebutkan mawazin, mawazin bil qist yang dikatakan barakallahu fikum uh, tentang uh, ayat yang sudah tadi kita bacakan, wa mawazin al-qist itu yang ditimbang. Yang dimaksud ialah kalau berkaitan dengan jama, datangnya jama, ialah yang dimaksud jika ditinjau dengan al-mauzun sesuatu yang ditimbang wakila al-amraini muhtamalun Allah alam dan kata Syekh rahimahullah apakah dikatakan timbangannya satu adapun yang ditimbang banyak hadis datang menyebutkan satu adapun Quran menyebutkan banyak berarti yang ditimbang atau sebaliknya ketika datang di situ Al-Quran menyebutkan banyak al-mawazin banyak maka masing-masing ada timbangannya berdasarkan amal perbuatan individu dan juga berdasarkan umat, berdasarkan umat. Kedua, penafsiran itu penafsiran yang benar, penafsiran yang apa dikatakan bisa dianggap dan tidak ada kekeliruan. Tidak ada kekeliruan padanya dan juga tidak bertolak belakang. Dan juga tidak bertolak belakang. Qala walladhi <clears throat> yuzanu al-amal li dhahiril ayah as-sabiqah wal hadis ba'daha adapun amal yang ditimbang itu berdasarkan zahir ayat dan juga hadis yang datang setelahnya qila eh, sa'a saha Naam. Sahahif, sahaif gitu ya, yaitu jamak daripada suhuf. Sahaif al-amal, catatan-catatan. Suhuf Catatan-catatan amal. Jadi ada yang mengatakan bahwa yuzan al-amal. Yang ditimbang amalannya. Yang ditimbang amalannya. Sesuai dengan zahir ayat dan hadis. Wakila ada yang mengatakan ialah lembaran amalannya, catatan amalannya. Li hadis sahibi al-bitaqa. Berdasarkan hadis apa? Hadis Abdullah bin Amr bin As bahwa pada hadis bitaqah yang ditimbang apa? Catatannya. Sijillah, catatannya. Waqila al-amil nafsuh. Ada yang berpendapat yang ditimbang ialah orangnya. Orangnya, orang yang beramal. Jadi ada yang mengatakan yang ditimbang amalannya berdasarkan ayat dan hadis ada yang berpendapat bahwa yang ditimbang itu catatannya, lembarannya, sahaif, yaitu lembaran-lembaran yang dipakai untuk mencatat. Kita mengenal bahwa uh, malaikat diutusin Allah Azza wa Jalla apa? mencatat semua amalan. Yang ketiga dikatakan apa? Al-amil nafsu Pelaku yang beramal itu sendiri. <clears throat> Li hadis Abi Hurairah Adapun kalau yang ditimbang itu adalah pelaku berdasarkan hadis Abi Hurairah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innahu la ya'ti ar-rajulu al-azim as-samim Datang pada hari kiamat seorang yang besar, yang gemuk datang orang yang besar dan gemuk. Yaumal kiamat pada hari kiamat. La yazinu indallah janaha ba'udatin. Kalau ditimbang, tidak sebanding, tidak seberapa dengan beratnya apa? Sayap nyamuk. Orang yang gemuk tadi dikatakan, jika ditimbang, tidak seberapa beratnya jika dibanding dengan apa? Apa? Sayap nyamuk. Tentunya apa? Ini yang ditimbang yaitu amil nafsu. Al-amil nafsu ditimbang. Tetapi timbangan dia beratnya tidaklah seberat para kelafikum hanya yaitu seberat daripada eh, sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Iqra'u kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bacalah fala tuqimu lahum yaumal qiyamati wazna fala tuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dan barakallahu fikum pada kiamat mereka itu tidaklah ada sisi beratnya tidak ada sisi beratnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hadis muttafaqun alaih. Qala wa jama'a ba'dul ulama. Para ulama sebagian ada yang menggabungkan baina hadin nusus antara nas-nas yang mengatakan yang ditimbang apa tadi amalannya. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah apa? catatannya, lembarannya. Ada yang mengatakan yang ditimbang orangnya. Digabungkan nas-nas yang ada bi anna al-jami yuzan. Semua ditimbang. Ada yang mengatakan dari semua dari tadi semua ditimbang. Amalan dia, catatannya dan juga dianya. Orangnya. Itu sebagian berkata demikian. Jadi semua ditimbang. Au anna al-wazna haqiqatun al-masaif atau masa haif. Atau yang dikatakan bahwa hakikat daripada timbangan ialah suhuf tadi. Wahaitu dari sisi annaha tathkul wa takhiffu bihasabil amal. Kalau barakallahu fikum yang dimaksud ialah catatan, lembaran. Bagaimana? Karena apabila yang ditimbang itu catatan, dialah yang berat dan dia pula yang ringan berdasarkan bila amal al maktuba berdasarkan amal perbuatan yang tertulis pada lembaran itu ada yang mengatakan bahwa amal ditimbang badannya juga kemudian catatannya juga ada pula yang mengatakan bahwa walaupun ayat hadis menyebutkan orangnya ditimbang amalnya ditimbang Eh, demikian pula uh, suhuf yaitu lembaran-lembaran catatan ditimbang maka dikatakan hakikatnya hakikat daripada seorang ketika dia menjadi orang apakah kurus apakah berat apakah dikatakan berat timbangan badannya atau ringan dan demikian pula amalannya itu tertuang pada apa pada catatan yang menjadi berat dan ringan ialah segala yang tertulis pada apa catatan lembaran tadi Barakallahu fikum. Itu yang dikatakan saural waznu ka'annahu lil a'mal. Sehingga wazn yaitu timbangan apakah menjadi berat atau ringan pada lembaran-lembaran tadi sebagai gambaran bahwa dia seperti amal perbuatan manusia. Wa amma uh, waznu sahibi al-amal adapun timbangan berat timbangan pelaku amalan fal murad bihi qadruhu wa hurmatuh yaitu kadar dan kehormatan dia kadar dan kehormatannya kalau dimaknakan bahwa berkaitan dengan masalah setiap masing-masing akan ditimbang yang dimaksud ialah apakah dia orang yang dikata uh, terhormat ataukah tidak wahada jam'u hasanin wallahu alam dan ini penggabungan yang bagus kata beliau rahimahullahu taala bisa dipahami jadi kesimpulan Eh, Syekh rahimahullah ada yang mengatakan ada yang mengatakan berdasarkan ayat maupun hadis kalau ayat hadis ada yang mengatakan ditimbang amal ditimbang pula eh, suhuf catatan ditimbang pula badannya maka bagaimana digabungkan semua ditimbang semua ditimbang adapun barakallahu fikum kalau yang mengatakan bahwa uh, tidak uh, semua tetapi dikatakan bahwa al-waznu timbangan itu pada hakikatnya ialah pada sohofnya tadi yang di dalamnya berupa catatan atau tulisan amal sehingga di situ e, menjadi satu e, gambaran bahwa dengan catatan-catatan yang tertulis pada e, lembaran tadi kemudian ditimbang seolah-olah itu sebagai gambaran amal perbuatan manusia adapun barakallahu fikum mengenai hal yang memberitakan bahwa badan yaitu hadis yang menyatakan bahwa ada orang yang gemuk ditimbang bahwa beratnya tidaklah seberat atau tidaklah e, eh, barakalafikum menandingi menyamai kecuali hanya beratnya sayap nyamuk di sisi Allah <clears throat> itu berkaitan dengan kadar manusia kadar apa manusia itu penggabungan yang kata Syekh rahimahullah satu penggabungan yang bagus Thumma qala rahimahullah Nashru al-mawazin atau dawawin, nashru al-dawawin. Poin yang berikutnya ialah <clears throat> disebarnya catatan-catatan Nashru al dawawin Qala an-nashru lughatan yang dimaksud dengan an-nashru lughatan fathul kitab. An-nashru itu membuka kitab. Membuka kitab. Au bathu syai. Au bathu syai atau menyebarkan suatu. Atau menyebarkan suatu. Syar'an Secara syariat idharu sahaif al-a'mal. Ditampakkannya lembaran-lembaran catatan. Diperlihatkan. Diperlihatkan, ditampakkannya sahaif al-a'mal yaumul qiyamah. Wa tawzi'uha dan dibagi-bagikan ke setiap orang. Itu namanya apa? Nashru ad-dawawin. Nashru ad-dawawin. Wad dawawin jam'u diwan. Adapun dawawin jamak daripada diwan. Ad-diwan huwa lughatan al-kitab yuhsa fihi al-junudu wa nahwuhum. Asal daripada dawawin diwan adalah kitab. Kitab yang yuhsafihi al-junudu wa nahwuhum yang dipakai untuk menghitung jumlah pasukan ya. untuk mengabsen jumlah pasukan itu namanya diwan disimpan catatan menyimpan jumlah para pasukan atau yang lainnya itu disebut dengan apa diwan wa syar'an adapun secara syariat as-sahaif allati uhsiyat fiha al-a'mal. Kalau secara syariat yang dimaksud dengan diwan ialah sahaif, lembaran yang di dalamnya terjaga, tertulis tentunya terjaga, tertulis amal. Jadi ada e, di sana lembaran yang dipakai untuk menjaga sesuatu. Dalam hal ini adalah menjaga keabadian daripada amalan. Allati katabahal malaikatu alal amil yang telah ditulis oleh para malaikat atas perbuatan manusia. Itu namanya diwan. Namanya diwan. Jadi lembaran-lembaran yang dipakai untuk menulis para malaikat di dalamnya ada catatan-catatan perbuatan manusia namanya apa? Diwan, namanya diwan. Fanashru dawawin yang dimaksud dengan nashru dawawin yang namanya nashru dibukanya disebarnya ialah idharu sahaif al-amal yaumil qiyamah ditampakkannya catatan tadi, diwan-diwan tadi ditampakkan, diperlihatkan pada hari kiamat, fatatayara ila al-aiman wa syama'il. Diberikan pertebaran, pertebaran ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi sahaif tadi, dawawin tadi, yang apa menyimpan catatan manusia akan disebar ditampakkan, disebar dan peterbangan. Peterbaran, peterbangan ke arah kanan dan ke arah kiri. Wa huwa tsabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Dan kejadian ini ditetapkan oleh Quran, oleh sunnah dan juga ijma. Oleh Quran, sunnah dan ijma. Adapun dari Al-Qur'an. Adapun dari Al-Qur'an dalam al-insyiqaq dalam al-insyiqaq ayat yang ketujuh, eh, ketujuh dan selasnya, eh, setelahnya Qala Allah tabaraka wa ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa amma man utiya kitabahu bi yaminih Barang siapa yang diwannya, catatannya, kitabnya utia didatangkan kitabnya, catatannya, diwannya biyamini. Dengan apa? Tangan kanannya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan. Wa qalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada orang-orang yang beriman yang bersamanya. Dalam kondisi apa? Senang, gembira. Telah mendapatkan apa? Diwan. Catatan-catatan amal perbuatan yang dulu. Waktu hidup di dunia. Ternyata dia terima dengan tangan kanannya dari sisi kanannya. Maka dia kembali ila ahlihi kepada orang-orang mukmin dalam kondisi apa? Masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Yang nanti mungkin akan ada lafaz biya shimalih, ada pula wara'a dhahrih. Dua hal. Orang kafir para kafikum mereka itu diberikan melalui belakang punggungnya dan juga melalui sebelah kirinya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang-orang yang didatangkan diwannya, catatannya, lembaran-lembarannya itu dari belakang punggungnya fasaufa yad'u. Dia akan berteriak, dikatakan subura, celakalah kami. Wa yasla sa'ira dan mereka dilemparkan ke neraka yang dikatakan menyala-nyala yang dimaksud ialah neraka. Ayat yang lain dikatakan pada al-haqah, pada al-haqah wa amma man utia kitabahu bishimalih. Wa amma man utia kitabahu bishimalih. Siapa yang ditantangkan catatannya itu barakallahu pada arah sisi kirinya. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Andai kata kitab ini tidak saya terima. Andai kata catatan ini saya tidak melihatnya, saya tidak menerimanya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Aisyah bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hal tadhkuruna ahlikum?" Kata Aisyah, "Apakah kamu ingat kepada keluargamu? Apakah kamu akan ingat kepada keluargamu?" Qala an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi menjawab, "Amma fi thalathati mawatin." Adapun ketika manusia dihadapkan di tiga keadaan, tiga tempat. Tiga keadaan, tiga tempat. Fala yadhkuru ahadun ahada. Tidak ada seorang pun yang ingat kepada siapapun. Ada tiga keadaan. Seorang kata Nabi tidak ingat dengan siapapun. La yadhkuru ahadun ahada. Qala indal mizan. Saat barakawafikum manusia apa? Dihisap, ditimbang. Itu kondisi yang pertama. Indal mizan. Hatta ya'lama. Sampai seorang tahu. Ayakhifu mizanuh am yathqul apakah timbangan amal tadi bagi dia berat atau ringan. Di situ orang tidak ingat dengan siapapun kecuali dirinya. Sampai mendapatkan jawaban. Sampai mendapatkan jawaban. Apakah dia termasuk apa? Fa amma man thaqulat aba Mawazinuhu. Wa amma man khaffat aba Mawazinuhu. Setelah diputuskan baru Kemudian wa inda tatayara as-suhuf saat ditebarkan as-suhuf yaitu tadi apa? dawawin hatta ya'lama aina yaqa'u kitabah sampai tahu di manakah jatuhnya kitab itu ketika bertebaran tatayara as-suhuf tatayara dawawin diwan-diwan, catatan-catatan, lembaran-lembaran yang berisi catatan manusia itu bertebaran sampai dia bisa memastikan kemana jatuhnya, kemana jatuhnya. Fi yaminih au fi shimalih am wara'a bahrihi, fi yaminih am shimalih am wara'a dhahrih apakah jatuhnya ke arah kanan dia ataukah ke arah barakalafikum fikum kirinya ataukah di balik punggung dia. Yang ketiga, wa inda sirat. Wa inda as-sirat. Saat seorang melintasi sirat. Ida wudi'a baina bahranai jahannam. Ketika sirat telah diletakkan antara dua bibir neraka. Ketika sirat telah diletakkan, dibentangkan antara dua bibir neraka hatta yajuza sampai seorang itu melintasinya sampai seorang melintasinya rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima wa ajmal muslimun ala thubuti dzalik dan para ulama sepakat atas barakallahu fikum bahwa dawawin itu sesuatu sabit bertebaran barakallahu fikum ketika bertebaran disitulah waktu-waktu yang dimana manusia menunggu Apakah jatuh di tangan kanannya? Apakah jatuh di tangan kirinya? Apakah jatuh dia balik punggungnya? Qala thumma sifatu akhdil kitab. Sifat bagaimana pengambilan kita. Al-mu'min ya'khud kitabahu biyamini. Adapun orang mukmin akan mengambil. Dia menerima kita tadi dengan tangan dengan kanannya. Wa yafrahu wa istabshiru dan dia bahagia, dia senang. Wa yaqul ha'um iqra'u kitabiyah. <clears throat> Inilah kitab. Bacalah dia. Ambillah dia dan bacalah dia. Fabarakallahu fikum itu sifat orang-orang yang dikatakan mukmin manakala mereka uh, mendapati Allah perintahkan haum ambil Iqra'u kitabiyah. Bacalah catatan-catatan yang ada padanya. Wal kafir ya'khud bishimali aw min wara'i dhahrih. Adapun orang kafir dia akan mengambil dengan tangan kirinya atau dari balik punggungnya fayad'u bil wail wasubur dan dia akan berteriak dengan suara yang menyuarakan dengan kecelakaan. <coughs> Uh, Fabarakallahu fikum wa yaqul ya laitani lam uta kitabiyah andai kata aku tidak mengambilnya andai kata tidak diberikan kepadaku andai kata tidak diberikan kepadaku walam adri ma hisabiyah dan aku tidak tahu tentang apa yang di dalamnya yaitu hisab yang ada padanya sangking apa sangking ketakutannya tatkala melihat bahwa kitab itu jatuh dan dia terima di tangan atau dengan tangan kiri atau di balik punggungnya ثم قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة dan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada haud pada hari kiamat ma'uhu ashaddu bayawan minal laban warna putih airnya lebih putih lebih putih ketimbang putihnya susu wa ahla minal asal rasa manisnya lebih manis rasa madu wa e, abariquhu jumlah cangkir-cangkir cawan-cawannya ada adadu nujumis sama sejumlah bintang-bintang yang ada di langit man syariba minhu syurbatan siapa yang sekali minum satu kali, satu kali tegukan lam yadhma ba'daha abadan tidak akan haus selama-lamanya Thumma qala rahimahullah dalam syarahnya Al-Hawdu Eh, mungkin pada sebagian nuskhah itu ada yang terjadi uh, putar baliknya tentang syafaat. Wallahu alam nuskhah yang eh, ada pada saya tentunya pengurutan karena syafaat itu jatuhnya nanti. Jadi muallif barakallahu fikum mengurutkan sesuai dengan apa? runtutan. Runtutan yang berkaitan dengan mizan, kemudian nasrul dawawin, kemudian syafaat apa uh, haudun nabi, kemudian sirat, kemudian sirat. <clears throat> Baik. Eh, kita ambil satu poin al-haudhu, thumma qala rahimahullah. Al-haudhu, telaga. Al-haudhu lughatan, haud secara bahasa ialah al-jam'u, mengumpulkan. Mengumpulkan, menampung, mengumpulkan. يقال حاض الماء يحوضه ida جمعه حاض الماء ma' itu berupa haud kalau dia berkumpul, tertampung. ويطلق على ala الماء dan dipakai secara mutlak yaitu ketika tempat berkumpul padanya air. Namanya apa? Telaga atau danau. Kan begitu ya. Berkumpulnya air, maka dikatakan al-haulu. Bahkan boleh, ya, boleh kita mengatakan misalnya, walaupun itu tidak umum, yaitu perkara yang bukan lumrah, misalnya kita e, punya apa istilahnya e, sisa tanah di belakang. Ya. Karena kalau mau dikatakan pekarangan, sisanya kan kecil ya, pekarangan itu kan luas ya. <laughs> Jadi punya sisa halaman di belakang, kita gali, kita gali, kemudian hujan menampung air. Boleh kita katakan apa? al-haudu. Itu haud. Tapi tidak boleh kita katakan apa? Danau atau telaga kan begitu ya. Iya. Nanti orang akan ngomong, mana telaganya? Ya ini. Sekecil itu, semangkok itu telaganya. Siapa yang merenangkan begitu? Baik. Ya? Al-haud adalah majma. Air berkumpul e, datang dari berbagai macam tempat, kemudian apa? Berkumpul di situ namanya apa? Haud. Namanya haud. Sumaqala syar'an Adapun syar'an haudul ma' an-nazil min al kauthar fi arasat al kiamah lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaitu telaga air yang turunnya dari al kauthar dari al kauthar pada hari kiamat kelak hanya khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadala alaihi as-sunnah al-mutawatirah wa ajma alaihi ahlu sunnah. Adapun yang menyatakan bahwa haud itu sesuatu yang tetap beritanya adalah sunnah Nabi dan juga sepakat para ulama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inni faratukum 'alal haud." Kata Nabi, "Aku mendahului kalian." Aku mendahului kalian dalam mendatangi haud. Hadis muttafaqun alin. Muttafaqun alaih. Kalau wa ajma' salaf al-sunnah ala thubutih. Dan para ulama sepakat tentang ditetapkannya haud ini. Waqad angkara al-mu'tazila thubut al-haud. Adapun Mu'tazila mengingkari tentang keberadaan haud, tentang keberadaan haud. Wa naruddu alaihim bi amrain jawaban, bantahan kepada Mu'tazila yang mereka mengingkari haudun Nabi Pertama al-hadithul warida atau mutawatirah an ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan termasuk salah satu hadis yang mutawatir. Hadis yang sumbernya bukan hanya dari satu sahabat ialah hadis al-haud. Hadis al-haud. Kemudian yang kedua ijma ahlu sunnah ala dalik. Sepakat para ulama atas hal itu. Suma qala sifatul haud. Sifat haud sifatnya tuluhu syahrun wa urduhu syahrun. Jadi panjang dan lebarnya. Berarti apa? Hah? Luas kan gitu ya. <laughs> panjang dan lebarnya tuluhu wa urduhu berarti apa? Luasnya. Dikatakan syahrun. Perjalanan manusia selama sebulan. Jadi kalau diukur panjang dan lebarnya itu perjalanan satu bulan. Wazawayah sisi-sisinya, sudut-sudutnya sawa sama, tidak ada apa mencongnya, tidak ada lebih dan kurangnya, sama persis satu bulan perjalanan manusia. Wa aniyatuh kanujumis sama jumlah cangkir cawan yang disiapkan untuk dipakai minum itu sejumlah seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Bisa menghitung? Tentunya kan tidak. Wa ma'uhu adapun sifat airnya abyad, sangat jernih dan putih. Minal laban, ketimbang putihnya warna susu manisnya wa ahla al asal. Bau wanginya wa atyabu min rihil misik. Ketimbang bau wangi misik. Fihi mizaban. Ada dua mizab. Mizab ini talang. Makanya kalau dikatakan barakallahu fikum eh, di Ka'bah. Ka'bah itu kan atap atapnya kan tidak beratap seperti kita begini ya. Tapi istilahnya mungkin kayak dak begitu. Itu nanti ada mizab, talang untuk buangan air. Namanya mizab. Fihi mizaban, ada dua talang. Yamudan minal jannah. Yang jika diurut itu berasal dari surga, dari jannah. Talang tadi berasal dari jannah. Ahaduhuma minal zahab satu talang terbuat dari emas wathani min fiddah dan yang kedua dari perak subhanallah ini kalau terjadi di tempat kita ya sudah enggak panjang kan begitu ya kita buat talang penampungan hujan supaya semua tertumpuk keluar jangankan mungkin perak ya yang lebih rendah daripada itulah kan begitu ya nah Begitu indahnya dalam apa? Haudun Nabi. Talang yang terbuat satu dari emas, satu dari perak. Sumakala yariduhul mu'minun. Orang-orang mukmin mendatangi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari umat Muhammad sallallahu wa man yashrabu minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abada siapa yang minum satu kali tegukan dia tidak akan haus selama-lamanya wa kullu hadza thabitun fi sahihain au ahadihima dan ini riwayat yang ada pada kitab Sahih Bukhari maupun Muslim ataupun salah satunya wa huwa mawjudul an dan sekarang sudah ada dan sekarang sudah ada di qaulihi sallallahu wa inni wallah la anduru ila haudil an berdasarkan hadis Nabi sallallahu yang beliau katakan dalam riwayat Bukhari, demi Allah, aku sungguh telah melihat haudi telagaku sekarang. Rawahu Al-Bukhari wastimdaduhu min al kawthar sumbernya dari al kawthar Sumbernya dari al kawthar uh, eh, liqauli sallam wa'atani al kawthar wa'atani al kawthar inna a'taina uh, eh, inna a'tainaka al kawthar wa'atani al kawthar wa huwa nahrun. al kawthar dikatakan nahrun fil jannah, sungai yang ada di jannah yasilu fi haud. Dia mengalir ke arah apa? Ke arah telagaku, mengalir ke arah telagaku. Qala rawahu Ahmad, qala Ibnu Katsir wa huwa hasan atau hasanul isnad wal matan. Berkata Ibnu Katsir, hadis ini hadis yang secara sanad maupun matanya adalah bagus atau hasan. Kemudian kata mu'alif rahimah, walikulli nabiyin haudun. Setiap masing-masing nabi itu punya telaga, punya danau. Masing-masing nabi Allah berikan keutamaan pada mereka itu ada haud. Likulli nabiyin haudun. Walakin haudun nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa'azamuha wa'aktharuha waridatan. Tetapi haudnya Nabi, telaganya Nabi danaunya Nabi yang akbaruha yang paling besar wa a'zamuha yang paling indah wa aktsaruha waridatan yang paling banyak pengunjungnya yang paling banyak pengunjungnya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin haudan hal itu berdasarkan hadis nabi setiap masing-masing nabi itu ada dan punya haud ada dan punya haud wa innahum la yatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan ayyuhum aktsaru waridatan dan mereka berbangga-bangga mereka berlomba-lomba berbangga-bangga siapakah dari mereka itu yang paling banyak yang mendatangi wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridatan dan aku barakallahu fikum berharap bahwa akulah orang yang dikatakan Nabi yang hautnya terbanyak pengunjungnya. Terbanyak pengunjungnya. Rawahu Tirmidzi wa qala gharibun wa rawadhalik Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id wa fihi dha'fun lakin sahahu ba'dhum min ajli ta'addud turuq. Dan sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini dan ada pula yang mengatakan sahih berdasarkan pada fikum jumlah riwayat yang ada. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampai pada perihal pembahasan haud yang akan berlanjut kepada sirat kemudian barakallahu fikum tentang sifat sirat demikian pula barakallahu fikum berkaitan dengan uh, asur ala sirat jembatan yang membentang pada dua bibir neraka dan juga barakallahu fikum baru kemudian masuk kepada syafaat baru masuk kepada syafaat wallahu alam demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan uh, sore dan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bersama dan apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan yaitu penambahan baik ilmu, demikian pula keimanan, demikian pula ketakwaan. Fabarakallahu fikum dan dengannya semoga hal itu menjadi perisai bagi kita serta barakallahu fikum sebagai penjaga kita semua dari hal-hal yang akan membahayakan daripada keselamatan agama kita dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikatakan ditutup dan diakhiri dalam hayat e, kehidupan ini yaitu dengan kematian yang dikatakan sebagai kematian yang husnul khatimah amin ya rabbal alamin ada kurangnya mohon maaf kita cukupkan subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh